بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الأخوة في الله عسى أن يجمعنا في جنته الفردوس كما جمعنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة فالسلام الله عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, sebagaimana pengumuman atau iklan lewat media sosial kita bahwa pada malam ini kita akan belajar bagaimana cara kita menjaga ukhuwah di antara kita. Menjalin ukhuwah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga ukhuwah itu juga ibadah yang bahkan lebih penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita akan mengangkat sebuah judul tentang bagaimana kita bisa bertoleran dan memaafkan kesalahan di antara saudara-saudara kita, baik saudara yang kita kenal atau bahkan yang tidak kita kenal. Maka untuk itu kita akan membedah satu ayat tentang masalah ini di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi tambahan wawasan buat kita, tetapi bisa langsung malam ini juga kita amalkan. Mari kita sama-sama bertilawah firman Allah di dalam surat An-Nur, surat 24, ayat 22. Silakan ikhwah sekalian membuka mushaf surat An-Nur, surat 24, ayat 22 Surat An-Nur surat 24 ayat 22 أعوذ بالله من الشيطان Apakah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillah, ikhwas kalian. kalau kita hanya membaca terjemahan, saya kira mungkin pemahaman kita terhadap ayat ini masih agak dangkal. Karena memang sebagian besar dari ayat Al-Quran itu ada cerita di baliknya. Dan penting sekali bagi kita untuk tahu cerita itu agar menguntungkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Dan kalau kita ingin paham tentang ayat ini, coba kita flashback tentang sirah Rasulullah, hayatus sahabah, atau cerita-cerita yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Dan kita kenal itu dengan istilah apa? Asbabun nuzul. Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ayat ini bercerita tentang seorang sahabat yang sangat dermawan, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedermawanannya diakui oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi mengatakan tidak ada harta seseorang yang lebih bermanfaat dan berharga bagiku dan bagi agama ini kecuali harta Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada orang yang lebih dermawan daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam menginfakkan hartanya. Bahkan kita tahu adegan dalam perang Tabuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melelang kebaikan kepada para sahabat, siapa yang mau menginfakkan hartanya fi sabillillah, maka semua sahabat pulang ke rumah mereka masing-masing. Datanglah mereka dengan membawa harta-harta mereka. Datang Umar bin Khattab membawa hartanya yang banyak sekali, ratusan ekor unta, kuda, baju besi, kemudian pedang dan seterusnya, bahkan beberapa perhiasan keluarganya dia bawa. Dengan harapan dia berpikir bahwa kali ini saya ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam kedermawanan. Wasabiqun sabiqun seperti itulah mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka ingin mengalahkan dalam kesolehan, ingin mendahului dalam kebaikan. Umar berpikir kali ini dia bisa mengalahkan Abu Bakar karena dia membawa harta yang sangat banyak. Kalau tidak banyak, dia tidak mungkin berpikir akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Banyak sekali hartanya, namun itu setengah dari harta keutuhan hartanya Umar. Dia salahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya. Berapa yang engkau berikan ya Umar? Setengah dari harta saya ya Rasulullah SAW. Fisabilillah. Walaupun kewajibannya itu tidak ditentukan berapa dan kemudian ada ijtihad dari para ulama 10% dari harta kita. Tetapi itu ijtihad. Lalu tidak lama kemudian datang Utsman juga berpikir ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dan dia membawa lebih banyak daripada Umar bin Khattab. Ratusan ekor unta, ratusan ekor kuda dan berbagai macam perhiasan yang kalau kita hitung jumlah emasnya lebih dari 5 kg emas dibawa oleh Utsman bin Affan. Bahkan unta yang dibawa oleh Utsman ada beberapa karavan dagang dan kita tahu jumlah unta dalam satu karavan dagang itu jumlahnya banyak sekali. Dia bawa beberapa karavan, bukan satu karavan. Dia pikir ini bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dan itu hanya sepersekian dari hartanya Utsman. Tidak lama kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf dengan membawa harta yang juga lebih banyak daripada Utsman dan ini lebih kaya daripada Utsman dan Umar. Juga dengan harapan ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Wasabiqun as Semua mereka sabiqun as-sabiqun. Dan Allah mengatakan jumlah mereka dulu sulatum من الأولين sepertiga artinya satu orang sadikun dua orang yang ashabul yamin pada masa itu luar biasa jumlahnya sekarang wa qalilun sedikit sekali wa qalilun minal akhirin tinggal sedikit dan hampir tidak kita kenal orang seperti ini bahkan kita tidak termasuk belum termasuk Lalu baru yang terakhir datang Umar karena Siddiq dengan membawa hartanya yang tidak terlalu banyak, masih di bawah Umar, apalagi Utsman, apalagi Abdurrahman. Lalu dia datang dan melihat orang-orang menginfakkan hartanya yang sangat banyak, kemudian Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Berapa yang kau bawa ya Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Saya bawa dan saya infakkan seluruh harta saya di jalan Allah." Seluruhnya, tidak ada sisa satu dinar pun, satu dirham pun, bahkan satu genggam Gandum pun tidak tersisa di rumahnya. Kalau tersisa tidak disebut seluruhnya. Seluruhnya nggak ada sisa bersih seperti orang pindahan rumah. Bersih hartanya diberikan fi sabilillah. Kemudian Rasulullah bertanya untuk memberi pelajaran bagi yang lain. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Apakah dia menjawab satu kilogram beras? Apakah dia menjawab satu ekor domba? Apakah dia menjawab satu ekor unta atau yang lebih kecil darinya atau satu dinar? Tidak. Abu Bakar ketika ditanya apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Orang semulia ini ternyata tidak lepas juga dari kekeliruan. Namanya manusia. Maka jangan berpikir manusia itu ada yang suci. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, bahkan lebih baik sekalipun. Karena orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang walladzina yu'tuna ma wa qulubuhum Udah banyak memberikan harta fi sudah banyak beramal wa qulubuhum wajilah, sedangkan hatinya masih dalam keadaan khawatir. Ya Allah, betapa lemahnya saya, betapa banyak kekurangan saya. Ini orang yang ulaika humul mu'minun. Mereka orang yang beriman. Ternyata di ayat 22 surat An-Nur Allah mengisahkan tentang sebuah kekeliruan yang dilakukan Abu Bakar as Dan kekeliruan itu kemudian langsung ditutup dengan taubatan nasuha dan kita harus belajar dari beliau. Belajar dari keutamaannya, keistimewaannya, bahkan dari kekeliruannya. Sebagaimana kita juga belajar dari sunnah Rasul yang mulia, bahkan dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan Rasulullah SAW yang kemudian ditegur juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang terjadi sehingga Allah turunkan ayat 22? Abu Bakar punya banyak keluarga, banyak sekali dari keluarga Abu Bakar itu yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Bukan hanya fi sabilillah, bahkan kepada zawil kurba. Bukankah orang yang dekat dengan kita itu punya hak atas eh, harta-harta uh, kita? Al akrab al akrab yang dekat kemudian yang lebih dekat yang lebih dekat dan seterusnya. Abu Bakar punya banyak sekali dari keluarga besarnya yang selalu dibantu sejak mereka masih muda. Ada seorang di antara keluarga Abu Bakar, mungkin sepupu, mungkin ponakan Allah alam, yang selama ini sering dapat bantuan dari Abu Bakar as Kalau dia butuh apa-apa, datang ke rumah Abu Bakar. Ada masalah, datang kepada rumah Abu Bakar. Ketika dia mau bekerja, modalnya dari Abu Bakar as Dia mau menikah, maharnya dari Abu Bakar as Ketika dia dalam keadaan lapar, Abu Bakar yang memberinya makan. Nafkah luar biasa diberikan Abu Bakar. Tapi orang tersebut Suatu saat setelah dia berhijrah ke Madinah dan dia digolongkan di antara muhajirin as-sadiqun al-awwalun, tapi suatu saat dia ikut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan bin Mu'attal dan Aisyah anaknya Abu Bakar Kalau laki-laki itu adalah ponakannya Abu Bakar berarti dia sepupunya Aisyah. Kalau itu adalah sepupunya Abu Bakar berarti dia pamannya Aisyah. Yang jelas dia keluarga dekatnya Aisyah. Dia termasuk orang yang ikut menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah selingkuh dengan Sofan bin Mu'attal wal billah. Dan fitnah ini pernah menggoyahkan keutuhan ukhuwah di antara kaum muslimin pada saat itu. Aisyah difitnah. Seorang perempuan yang sangat mulia, bahkan Allah mengutus Jibril, malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat untuk melamar Aisyah untuk Rasulullah SAW. Mana ada perempuan yang dilamar oleh malaikat untuk seorang laki-laki kecuali Aisyah. Khadijah solehah dapat salam dari Allah. Aisyah solehah dia dilamar oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk dinikahkan dengan Rasulullah. Bayangkan kalau yang datang untuk melamar seorang perempuan, perwakilan dari laki-laki yang itu orang tokoh yang sangat terkenal. Katakanlah misalnya Mang Kiki. Mau menikah yang datang melamar ke akhwat itu Ustaz Arifin Ilham. Itu gimana kira-kira? Mang Kiki? <laughs> Amin ya. Yang datang Ustaz Arifin Ilham. Bukan nelfon, bukan apa. Datang langsung kepada akhwat. Bilang, bukti, saya punya seorang sahabat dekat namanya Kiki Briges. <laughs> Orangnya ganteng, manis, terus pemberani. Ya, Orangnya yang ikhlas mudah-mudahan amin ya saya rekomendasi ini mau saya nikahkan dengan ukti kalau ukti setuju itu gimana tuh perasaannya ditambah lagi membawa sebuah hadiah hadiahnya apa kain sutra kain sutra yang berasal dari surga bukan dari dunia bukan yang dijual dari pasar baru dari surga Jibril datang memberitahu tentang siapa Aisyah. Ini nggak mungkin orang yang wajahnya terlihat di kain sutra yang dari surga kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Nggak mungkin, mustahil. Logika seperti apa yang dipakai untuk menobatkan Aisyah sebagai ahli neraka? Nauzubillah min dzalik. Jibril turun membentangkan kain sutra itu di hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Ini istrimu di dunia dan di akhirat." Istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah melihat wajah yang luar biasa. Wajah tidak ada perempuan yang lebih cantik dari Aisyah pada saat itu, bahkan mungkin sepanjang masa. <clears throat> kalau laki-laki terkenal dengan Yusuf, kalau perempuan terkenal dengan Aisyahnya. Akhirnya dilamar Aisyah dan menikah dengan Rasulullah. Orang sesolehah ini dibilang selingkuh dengan Sofwan. Dan tahukah wama adalah kaman Sofwan? Tahukah kalian siapa itu Sofwan? Laki-laki jomblo yang sangat solih, Sahabat jomblo solih. Mudah-mudahan kita menjadi sofwan sofwan di era 2015. Jomblo dan so soleh. luar biasa di fitnah, Sehingga akhirnya sampai saking fitnah itu luar biasa membuat Rasul sendiri hampir percaya dengan berita tersebut. Dan udah bersiap-siap mau menceraikan Aisyah. Bayangkan saking dahsyatnya fitnah. Fitnah itu enggak walaupun salah istilah fitnah itu lebih kejam dari membunuh itu enggak bukan itu maksudnya fitnah di ayat itu artinya kemusyrikan kemusyrikan lebih berbahaya daripada peperangan maka perangilah orang musyrik kalau mereka menghalangi kita e, tapi enggak salah juga secara makna bahwa fitnah itu dosa besar bahkan bisa membuat seseorang terbunuh karenanya dan bahkan bisa membuat suami menceraikan istrinya karena fitnah dari luar. Aisyah difitnah. Dan tahukah kita Bagaimana perasaan seorang mukmin ketika Aisyah difitnah? Seperti perasaan seorang anak ketika ibunya difitnah. Karena Aisyah adalah ibu kita. Bukan Kartini. Kartini adalah pahlawan kita. Dan Kartini adalah ibu saya. Karena ibu saya namanya Kartini. Kalau saya boleh mengatakan ibu saya Kartini, emang ibu saya Kartini. Tapi kita kayaknya agak-agak ini mengatakan ibu saya Kartini. Tapi ibu kita Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan seterusnya para ummahatul mukminin. Apa perasaan antum ketika ibu antum dituduh berselingkuh, ibu antum disebut ahli neraka, ibu antum dituduh dituduh pengkhianat dan seterusnya? Apakah kita tidak pantas untuk marah? Yang tidak marah berarti dia tidak mencintai Aisyah. Tetapi kemarahan kita tetap, berada dan berakhlak karena kita mencintai Aisyah yang mengajarkan kita tentang akhlak yang mulia pemalu, mulia, eh, yang sangat apa? Orang yang sangat pemaaf Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah hampir saja menceraikan Aisyah, Rasulullah untuk terakhir kalinya meminta pendapat dari beberapa orang sahabat. Apa pendapatmu ya Utsman? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apa pendapatmu ya Talha? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apa pendapatmu ya Zubair? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apa pendapatmu ya Ali? Ya Rasulullah, mungkin ada yang lebih baik Allah alam saya tidak tahu ya Rasulullah dan seterusnya sahabat yang senior nggak berani komentar sama sekali termasuk Ali termasuk Tolha 10 sahabat yang dijamin surga kecuali Umar dan eh, kecuali Abu Bakar sendiri yang ayahnya Aisyah bahkan Abu Bakar tidak berani mengatakan oh anak saya masih bersih nggak berani karena nggak punya bukti dan fitnahnya luar biasa Ketika manusia tidak ada yang bisa membela Aisyah Rasulullah anha yang mulia, Allah turunkan ayat dari langit untuk membela Aisyah ayat 11 surat An-Nur sampai ke ayat 20 itu satu halaman penuh adalah ayat pembelaan terhadap Aisyah. Siapa yang berani menghujat Aisyah yang telah dibela dari langit ketujuh? Ya Allah sendiri menurunkan ayat bahwa berita itu hadithul ifki, <clears throat> berita bohong. Itu nggak benar. Aisyah adalah perempuan yang soleha, yang masih suci, yang tidak melakukan dosa apapun dengan Sofwan dan Sofwan juga laki-laki yang soleh. Allah membela kedua orang ini sebagaimana Allah pernah membela Maryam dalam kisahnya di zaman Nabi Isa alaihissalam. Solehahnya Aisyah. Lalu ketika ayat 11 sampai ayat 20 turun pembelaan terhadap Aisyah, Abu Bakar bersyukur, kemudian Rasulullah ketika turun ayat ini berlari bahkan nggak sempat memakai sendal. Saking bahagianya Rasulullah dengan ayat ini, ketika turun ayat ini Rasulullah langsung lari ke rumah Abu Bakar untuk menemui Aisyah dan Aisyah punya hak untuk ngambek. Sehingga ketika Nabi masuk ke rumah Abu Bakar, Abu Bakar bertanya apa? Ada apa yang Rasulullah telah turun ayat pembelaan terhadap anakmu ya Abu Bakar? Aisyah. Kemudian Rasulullah membacakan ayatnya. Abu Bakar menangis lalu memanggil ya Aisyah. Datanglah kepada Rasulullah. Sesungguhnya telah turun ayat pembelaan terhadapmu. Apa kata Aisyah? Tidak, saya hanya akan datang kepada Allah yang telah membela saya. Aisyah tidak mau menemui Rasulullah. Dia tetap di kamarnya dan Rasulullah pun tidak marah. Siapa kita untuk marah? Emangnya kita suaminya Aisyah? Rasul saja yang suami tercintanya Aisyah tidak marah dengan sikap itu karena Aisyah namanya orang lagi ngambek. Akhirnya Rasulullah kembali tidak menemui Aisyah hari itu, besok baru ketemu lagi dengan Aisyah. Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian Abu Bakar teringat dengan laki-laki tadi, salah satu di antara orang yang ikut menyebarkan fitnah, karena bukan sengaja dia juga terlalu gampang mempercayai orang-orang munafik pun. Lalu Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan bantu orang itu lagi selama-lamanya. Ini sebabnya turun ayat 22. Abu Bakar mengatakan ini, Rasulullah sudah tidak ada, sudah pergi ke ke rumahnya, lalu Allah turunkan Jibril membacakan ayat ini kepada Jibril. Ketika ayat ini didengar oleh Rasulullah, Rasulullah memanggil Abu Bakar, "Ya Abu Bakar." Datanglah Abu Bakar siddiq ke hadapan Rasulullah. "Ya Abu Bakar, telah turun ayat kepadaku yang berikutnya." "Apa itu ya Rasulullah?" kata Abu Bakar. Abu Bakar belum tahu apa-apa. Ketika Rasul membacakan ayat ini, Abu Bakar langsung faham bahwa ini adalah ayat tentang dirinya dan Allah alimun khabirun basir Sanirun. apa yang dikatakan oleh hamba-hambanya. Rasulullah pun membacakan sampai ke kalimat Walyafu walyasfahu Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada Walyafu walyasfahu Abu Bakar menangis Walyafu walyasfahu Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum Tidakkah kamu suka ya Abu Bakar jika Allah mengampuni dosa-dosamu ya Abu Bakar ألا تحبون Menangis Abu Bakar habis-habisan karena merasa bahwa dia telah berdosa besar karena bersumpah untuk tidak lagi memberikan kebaikan padahal hartanya titipan dari Allah. Kenapa dia menjadi kikir hanya gara-gara sedikit rasa sakit hati di hatinya? Wal maafkanlah wal yasfahu berlapang dadalah. Lalu Allah menawarkan balasannya ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Kalau ada pertanyaan Allah di dalam Al-Quran Ada dua jawabannya Kalau kita jawab na'am Maka itu artinya kita tidak setuju Walaupun arti na'am itu ya Kalau kita jawab bala Berarti kita setuju, setuju. Misalnya mengatakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" "Na'am ya Rabbi." Itu artinya, enggak, emang saya enggak setuju, enggak suka digampuni dosa saya. Itu jawabannya, "Nah, na'am." Ini kaidah bahasa Arab. Tapi kalau kita bilang, "Bala ya Rabbi," saya sangat ingin engkau menghapuskan dosa-dosa saya. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Dengan keadaan berlinang-linang air mata, gemetar bibirnya untuk mengatakan, "Bala ya Rabbi." Ketika Allah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar merasa sangat sedih. Kenapa? Allah sampai bertanya, maukah kamu diampunkan dosanya? Ini pukulan telat bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah ampunan dosa itu dibutuhkan oleh setiap hamba? Sehingga Allah tidak perlu bertanya? Ketika Allah bertanya, maukah engkau diampunkan dosa-dosamu ya Abu Bakar? Ini memalukan sekali bagi Abu Bakar. Betapa malunya Abu Bakar kepada Allah sehingga Abu Bakar tidak kuat untuk berdiri, dia duduk, tak kuat duduk, dia sujud menangis, dia mengatakan bala ya Rob, bala ya Rob, saya suka sekali jika engkau mengampuni dosa saya ya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Langsung dia salami Rasulullah, dia pulang, dia ambil harta-hartanya yang lebih banyak, dia infahkan kepada orang yang tadi telah dia sumpahi. Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah ikhwas kalian. Cobalah kita memahami bahwa ketika ada orang yang menyakiti perasaan kita, yang mengganggu kita, yang menguji kesabaran kita, yang membuat kita jengkel, yang menzalimi hak-hak kita, sebetulnya di satu sisi itu adalah gangguan, ujian bagi kita. Di sisi yang lain, itu adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan kifarat dosa-dosa kita. Semakin sering kita diganggu orang, ketika kita bisa bersabar, berarti itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita lewat orang itu. Makanya kenapa saya katakan thanks sobat karena kesalahanmu kemarin Allah mengampuni dosa saya. Malah kita berterima kasih Walaupun bukan berarti membiarkan dia berbuat salah, tetapi secara hakikat kita berterima kasih karena kesalahannya menjadikan kita dihapuskan dosa-dosa kita Allah Begitu cerita ketika kita berukhuwah fillah, berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku dalam setiap hal, baik kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Falyafu wal yasfahu, berikan dua hadiah itu kepada orang yang bersalah Hadiah yang pertama al-afu, afwan. Memaafkan. Sehingga kita tidak dituntut nanti, kita tidak menuntut dia nanti di akhirat. Itu maksud memaafkan. Saya tidak akan tuntut itu ya Allah di akhirat. Sudah selesai. Tapi belum belum tuntas. Masih ada hadiah kedua yang juga diminta oleh Allah untuk kita berikan kepada saudara kita. Apa itu? Wal yasfahu, berlapang dada. Apa arti berlapang dada? Setelah dia memaafkan dan tidak akan menuntut di akhirat, yang kedua adalah dia akan kembali mempergauli orang itu, berinteraksi dengan orang itu, bermuamalah dengan orang itu seperti semula, bahkan bisa lebih baik dari semula. Itu artinya waliyasfahu, berlapang dada. Tidak ada yang berubah, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya, sebelum kejadian itu. Sehingga kalau ada kejadian yang kadang-kadang merenggangkan hubungan di antara kita, mungkin lewat kata-kata yang kita nggak sengaja, keceplosan kita ngetik di dalam grup, kalau ada yang tersinggung karenanya, maka segera berikan saudara kita itu hadiah. Falyafu wal yasfahu. Setelah itu kita balas dengan ucapan yang lebih baik sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni dosamu? Bukankah kita ini pemuda hijrah termasuk saya? Masing-masing kita pernah punya masa lalu jahiliyah yang kita berlumur dosa yang luar biasa yang kita juga tidak tahu sebanyak apa dosa itu saking banyaknya. Dan kita pun malu untuk bisa diketahui orang-orang lain karena masih banyak yang kita tidak ceritakan yang justru lebih memalukan dari yang sudah pernah kita ceritakan. Dosa kita banyak. Dan kita butuh ampunan dosa dari Allah sehingga ketika ada masalah di antara kita, segera kita ingat, spontanitas kita latih, oh ini adalah peluang untuk mendapatkan kifarat dosa. Alhamdulillah, saya maafkan, saya lapang dada, Allah hapuskan dosa kita. Ada yang salah lagi. Bukan berarti ketika begini kita membiarkan, tidak. Ada nanti bab yang lain, watawasobil hak, watawasobil sob, watawasobil marhamah, dan seterusnya sesuai dengan kadarnya masing-masing, sesuai dengan tingkatnya masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi di sisi yang ini, kita belajar untuk melapangkan dada dan memaafkan dia. Sudah selesai. Makanya Siapa yang memaafkan saudaranya di dunia, Allah maafkan di akhirat. Dan kita lebih butuh itu nanti di akhirat. Ketika Allah menyebutkan kesalahan-kesalahan kita, ini kesalahan kamu, sholatnya ditinggalkan, sholatnya diabaikan, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak benar, wudhunya nggak benar dan seterusnya. Ini dosa kamu, kamu berzina, kamu minum khamar, kamu pernah menyakiti orang lain, kamu mengambil hak orang lain. Ini dosa kamu, durhaka kepada orang tua. Banyak Allah akan buka di hadapan Allah. Lalu di akhir Allah mengatakan, karena kamu suka memaafkan saudaramu, hari ini saya maafkan kesalahan saya. Ala tuhibbun dan saya merasa ini saya banyak salah. Tetapi saya sedihnya, kenapa sulit untuk memaafkan orang lain? Kenapa ego kita lebih besar daripada keyakinan kita akan ampunan dosa di sisi Allah? Ala tuhibbuna an lakum. Saya lagi belajar sekarang walaupun belum sukses, belum hebat-hebat amat ketika merasa diganggu oleh orang baik di jalan atau mungkin tetangga yang nggak ngerti fikih bertetangga kan umat kita ini sedikit ilmunya tentang akhlak sehingga mereka nggak tahu hak-hak tetangganya hak sahabat dan seterusnya kadang merasa diganggu oleh tetangga tanpa mereka sadari atau mereka sadar tapi meremehkannya dan kadang-kadang gangguan itu benar-benar menyesakkan dada kita di saat yang sama saya langsung belajar, ya Allah, oh ini ampunan dosa darimu yang engkau hadiahkan kepada saya lewat tetangga saya. Terima kasih tetangga, karena kesalahanmu Allah menghapuskan dosa-dosa saya. Sehingga kita, bukan berarti kita biarkan. Katakanlah misalnya ada tetangga yang buang sampahnya di depan rumah kita, rame, sehingga bau lah, sehingga alat masuk rumah kita, banyak nyamuk dan seterusnya. Kita ingatkan, jangan buang sampah di sini, saya terganggu dan seterusnya tanpa kita membalasnya, tanpa kita menyakiti perasaannya, tetapi tetap kita ingatkan supaya dia tidak bertambah dosanya dan kita pun memaafkan dan berlapang dada. Ketika ada kebaikan-kebaikan, kita tidak akan lupa namanya untuk tetap kita berikan kebaikan. Lapang dada. Ini namanya orang yang mendapatkan ampunan dosa melalui orang lain. Sahabatnya, tetangganya, orang yang tidak dia kenal. Begitu juga di jalan. Supir angkot berbuat kesalahan mungkin dengan dia karena dia buru-buru atau apa, itu berarti ampunan dosa. Terima kasih supir angkot, saya dapat ampunan dosa. Ada motor yang nyelonong aja, terima kasih pengendara motor, saya dapat ampunan dosa. Ada orang yang mungkin terburu-buru sehingga dia e, nyelip kita dan kita akhirnya hampir aja ke kecelakaan. Terima kasih pengendara yang terburu-buru karena kamu Allah mengampuni dosa saya. Bayangkan ini, secara bertahap kita melatihnya emang nggak bisa sekaligus kita tidak sehebat Abu Bakar tapi belajarlah untuk menyerupainya walaupun sedikit Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperlakukan hambanya yang istimewa dan kemudian Allah menjanjikan kepadanya kebaikan-kebaikan seringkali Allah menjanjikan akhirat untuknya. Karena di sisi Allah, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar siddiq betapa ketika dia dalam keadaan marah besar, dalam keadaan sakit hati, sampai dia bersumpah tidak akan membantu orang itu lagi, seketika itu juga marahnya menjadi reda Sakit hatinya menjadi hilang, dadanya menjadi lapang hanya karena satu tawaran Allah Subhanahu wa taala yang baginya jauh lebih berharga dari semua ego pribadinya. Dan tawaran itu adalah akhirat. Ketika Allah menawarkan kepadanya maghfirah. Ketika Allah menawarkan kepadanya taubah. Ketika Allah menawarkan kepadanya aitkum minan terbebas dari api neraka. Tidak berpikir sama sekali senangnya Abu Bakar dan terharunya Abu Bakar ketika ditawarkan maghfirah oleh Allah mungkin mirip dengan ekspresi orang yang sering kadang-kadang ketika kita lihat di media ada orang yang dikerjai marah gitu ada acara-acara yang sengaja ngerjain orang kalau di zaman dulu yang suka ngerjain orang itu orang Yahudi walaupun saya nggak bilang ini acara Yahudi hanya dulu perangai suka ngerjain orang itu adalah perangai Yahudi. Senang sekali ngerjain orang, isengnya itu iseng untuk memudaratkan keadaan orang lain. Dan senang juga ngerjain orang itu di jalan. Makanya Nabi paling gak suka kepada orang yang nongkrong di, jalan, di jalan. Gak suka sekali Nabi kepada orang yang suka nongkrong di jalan. Lalu muncullah hadis-hadis tentang adab-adab di jalan. Termasuk e, tidak e, menyulitkan orang yang lewat atau memudahkan dia ketika ada hambatan dan seterusnya. Nah, orang yang dikerjai ini kemudian marah. Setelah dia marah, dalam keadaan dia hampir meledak, kemudian diganti dengan sebuah tawaran bahwa dia sudah masuk TV atau diganti dengan bahwa dia karena e, dikerjai akhirnya dapat uang 100 ribu, 200 ribu atau hadiah apapun atau minimal bersalaman dengan artis seketika itu juga marahnya menjadi sukacita dia langsung senang, dia langsung teriak, dia langsung histeris, dia terharu bahkan kalau perlu dia menangis karena senang. Ini kalau kita melihat segala kebaikan itu dari sudut pandang duniawi. Bagi seorang Abu Bakar tidak ada tawaran yang lebih baik daripada tawaran akhirat. Karena mereka yakin bahwa akhirat itu lebih dahsyat daripada dunia. Ketika ada sedikit saja kebaikan kita yang kemudian Allah katakan ini nanti saya balas di akhirat itu lebih disukai oleh para sahabat daripada dibalas di dunia walaupun mereka butuh rahmat Allah di dunia. Makanya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah mengatakan ya ilahi seandainya engkau mengujiku dengan suatu musibah maka aku lebih suka agar engkau memberikan kepada aku kesabaran daripada jalan keluarnya. Ketika diberikan musibah, kita bebas memilih berdoa, "Ya Allah, beri saya faraja, jalan keluar. Beri saya makhraja, jalan keluar." Tapi kita juga bisa memilih, "Ya Allah, beri saya afriq alayya sabra, lapangkan dada saya dengan kesabaran." Dan Ali selalu memilih kesabaran. Aku lebih suka ketika Allah mengujiku, lalu Allah menghadiahkan sabar kepadaku daripada jalan keluarnya. Kenapa? Karena mereka tahu kedudukan orang-orang yang sodiun di mata Allah nanti di akhirat. Makanya ketika Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Langsung Abu Bakar menjawab, "Bala ya Rabbi." "Bala, tentu sekali tentu ya Allah. Pasti saya akan ingin sekali jika Engkau mengampuni dosa saya nanti di akhirat." Siapa yang dihapuskan dosa-dosanya di akhirat? Fakat aflah. Sungguh dia telah beruntung. Pernah juga terjadi percekcokan antara saudara yaitu antara Hasan dan Husain. Adik kakak, cucu Nabi, anaknya Ali dan Fatimah. Orang yang sangat mulia dan kita memuliakannya sebagaimana kita memuliakan sahabat-sahabat yang lain juga. Terjadi namanya orang manusia sesoleh apapun kadang terjadi perselisihan. Bahkan Abu Bakar pernah berselisih dengan Umar dan bukan pernah beberapa kali pernah berselisih dengan Abu Bakar dan Umar. Sering. Hasan dan Husain. Kemudian datanglah Hasan kepada Husain mengingatkan, "Adik, masih ingat nggak kata-kata kakek kita? Kata-kata Rasulullah SAW. Apa kata kakek kita? Jika ada dua orang saudara yang bertikai, yang pertama mengajak damai adalah yang pertama masuk surga. Siapa yang pertama mengajak islah, damai, baik meminta maaf atau memberi maaf tergantung siapa yang salah atau kalau dia nggak ngerti siapa yang salah pokoknya damai aja maka yang pertama mengajak damai dia yang pertama masuk surga Langsung keduanya berpelukan, menangis. Dan sudah nggak ingat lagi dengan masalah mereka. Kenapa? Karena surga itu lebih mereka rindukan daripada mempertahankan ego mereka. Ngapain mempertahankan ego kalau kita kehilangan kesempatan masuk surga? Ini bukan sebuah bandingan yang pas. Masa ego kita kita ambil lalu surga kita buang? Nauzubillah minta dzalik. Sehingga ketika diingatkan bahwa kakek kita pernah mengatakan bahwa siapa yang mengajak damai lebih dulu, dia yang lebih dulu masuk surga. Dan ini bisa juga masuk kategori والسابقون السابقون orang yang meminta damai mengajak damai lebih dulu as berlomba-lomba dalam berdamai maka dialah yang pertama masuk surga ini bukan soal siapa yang benar siapa yang salah siapa yang kakak siapa yang adik siapa yang tua siapa yang muda siapa yang gengsi dan siapa yang tidak ini soal siapa yang lebih dulu ingin masuk surga bukan siapa yang salah dan siapa yang benar kalau kita salah, maka kita meminta maaf, kita lebih dulu masuk surga. Kalau kita merasa benar, kita duluan memberi maaf, kita lebih dulu masuk surga. Ini soal siapa yang ingin Ulaikan muqarrabun. Dan itu akan sering terjadi dalam hidup kita, suami istri. Kadang yang salah suaminya, istri segera memaafkan suaminya, istrinya lebih dulu masuk surga dari suaminya, yakinlah itu. Nanti ketika mereka sama-sama demikian, dilihat mana yang lebih sering. Maka kalau kita ingin menilai di antara kita di sini, siapa yang akan lebih dulu masuk surga? Bukan belum tentu saya karena saya imam, karena saya duduk di atas kursi, belum tentu. Walaupun itu harapan saya, tetapi kita bisa menilai ketika ada masalah di antara kita, siapa yang pertama datang untuk mengajak damai, dialah yang pertama masuk surga. Pada saat itu dia yang akan disebut yang pertama masuk surga. Nanti ada masalah lagi, kita adu-aduan aja nih. Fastabiqul khairat berlomba, kita berkompetisi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin track record bahwa kita yang pertama mengajak damai. Sehingga nanti di akhir hayat baru Allah akan mengumpulkan semua catatan itu lalu dilihat siapa yang paling sering mengajak damai ketika ada permasalahan di antara mereka. Itulah orang yang sabiqun. Maka yang sabiqun fit dunya mereka juga yang sabiqun fil akhirah. Makanya disebut dua kali sah, sabiqun was-sabiqun Artinya was-sabiqun fid dunya fahumus sabiqun fil akhirah. Siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, dia juga yang lebih dulu dan berlomba-lomba masuk ke dalam surga. As-sabiqun as Sebagaimana juga di surat Al-Mu'minun. Sehingga Hasan dan Hussein kembali damai. Terjadi juga percekcokan antara Aisyah dengan ponakannya Abdullah ibnu Zubair yang saya pernah cerita tentang sholatnya Abdullah ibnu Zubair. Abdullah mengatakan Aisyah itu boros dan seterusnya dan Abdullah salah. Kemudian Aisyah bersumpah, saya tidak akan ngomong lagi dengan Abdullah selama lamanya. Ini sumpah yang tidak dibolehkan dalam agama tapi orang emosi. Akhirnya Abdullah datang ke tempat Aisyah, ini bibinya dan dia boleh memeluknya karena bibinya sendiri mahram. Dipeluk Aisyah, kemudian Abdullah menangis, "Ya ibu, ibu orang-orang yang beriman, wahai uh, bibi, wahai Aisyah, wahai orang yang solehah, maafkanlah saya, bukankah Nabi mengharamkan kita untuk memutuskan silaturahim lebih dari tiga hari?" Ketika diingatkan dengan itu, kemudian mengatakan, "Semoga kita dirahmati oleh Allah dengan saling memberi maaf." Langsung Aisyah menangis Lalu Aisyah mengatakan sambil menangis, Nadri, Nadri, Nadri, gimana dengan sumpah saya? Gimana dengan sumpah saya? Saya sudah terlanjur. Akhirnya Aisyah membebaskan 40 orang budak demi menebus kesalahan bersumpahnya. 40 orang budak, satu orang budak di atas 100 juta. Ini kesungguhan mereka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan membuang ego mereka dalam hati. Kadang-kadang muncul namanya insan. Makanya berlakulah ayat wa tawasau bil haq wa kalau enggak dia lafi khusr. Kalau dia tidak menggunakan watawaso bil haq besok, dia menganggap dirinya udah sempurna dan ideal, udah perfect, maka dia akan menjadi orang yang innal insana lafi khusr. Rugi dia. Terjadi juga antara Bilal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Abu Ayyub marah kepada Bilal, nggak ikut instruksi. Waktu itu yang pimpinannya, amirnya, seperti mukhayyam kita ada amir, amirnya adalah Abu Ayyub bila melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Abu Ayyub atau mengganggu jamaah. Ini biasa terjadi dalam sebuah jamaah. Dia melakukan sesuatu dengan inisiatifnya dan mengganggu jamaah. Sehingga akhirnya amirnya marah. Abu Ayyub marah dan karena marah Abu Ayyub mengatakan benda sauda wahai anak perempuan yang hitam. Saking marahnya Abu Ayyub dan kesalahan bila waktu itu, waktu itu memang fatal, membahayakan nyawa kaum muslimin membahayakan pasukan. Kalau kita mungkin kesalahan kita hanya merepotkan yang lain, kalau ini membahayakan nyawa yang wajar Abu Ayyub marah dan mengatakan, "Ya benar saudara, wahai anak perempuan yang hitam, menangis Bilal karena sedih disebut nama ibunya." Ketika selesai pulang ke Rasulullah, Bilal ngadu kepada Rasulullah, Rasulullah memanggil Abu Ayyub dan mengatakan, "Ya Abu Ayyub, inna kamruun fi syai'un min jahiliyah." Kamu ini masih punya sifat jahiliyah, bagaimana akan masuk surga? Nangis Abu Ayyub, cari Bilal, langsung mencium kakinya, dia peluk. Kaki Bilal dia cium, ya Bilal, balas saya dengan kata-kata yang sama. Tidak ya Aba ayub tidak. Demi Allah, kalau kamu tidak membalasnya, saya tidak akan bangun. Tidak ya Aba ayub wallahi tidak akan. Karena Bilal bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Akhirnya Rasulullah datang mendamaikan mereka, selesai urusan antara mereka. Terjadi lagi di antara dua ahli surga. Abdullah bin Zubair yang tadi marah dengan Aisyah, kali ini marah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair bahkan termasuk sahabat Nabi yang sangat istimewa. Ketika Abdullah bin Zubair marah kepada Muawiyah, wah Muawiyah jadi gubernur di Syam, dia mengirim surat ke Syam dengan kalimat Ya ya ibna akilatil akbar. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun. Pernah makan jantungnya Hamzah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerjamu telah zalim aku dan seterusnya dia uh, curhat tentang masalahnya sehingga menurut membuat Muawiyah menangis membaca surat ini. Tapi dalam keadaan kayak gitu, Muawiyah membalasnya. Apa balasan Muawiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi. Ya ibna hawarir rasul. Ya ibna zatin nitaqain. Wahai anak pembela Rasul. Yang disebut dengan pembela Rasul Zubair bin Awam, ayahnya Abdullah bin Zubair. Ini pujian. Wahai anak hawarir Rasul, wahai anak pembela Rasul. Wahai anak zatin nitaqain yaitu Asma, ibunya Abdullah, Asma bin Abi yang menolong Rasulullah dalam perjalanan hijrah dengan membawa ikat pinggangnya kemudian dia dikenal dengan perempuan yang punya dua ikat pinggang dan ini pujian juga zatin nitaqain Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang, saya minta maaf, itu di luar kemampuan saya. Saya tidak tahu kalau pekerja saya menzalimimu. Maka saya hadiahkan kebun saya untukmu sebagai bentuk permintaan maaf saya. Abdullah bin Zubair membaca surat ini menangis, kemudian dia langsung pergi ke Syam dan memberikan kebunnya untuk Muawiyah beserta dengan hadiah Muawiyah dikembalikan kepada Muawiyah. Begitu mereka bermuamalah. Dan ini sesama ahli surga. Walaupun kita mendengar cerita tentang Muawiyah begini dan begitu, Kata Nabi, iya wa ashabi. Hati-hati kalian dengan sahabatku. Gimana gimana pun nggak boleh kita bersuuzon dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas tentang sahabat. Paling pahit yang bisa kita katakan, bacakan ayat. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka udah lewat, kisahnya. Sejarah mereka sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, bagi kalian apa yang kalian lakukan dan kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas dosa yang mereka kerjakan. Paling pahit ini yang bisa kita lakukan agar kita tidak menuduh sahabat dalam tuduhan yang tidak baik. Ini hal yang paling pahit yang bisa kita katakan. Kalau kita nggak bisa memuji sahabat, katakanlah ada Yazid bin Muawiyah dengan kisah karbalanya. ada Muawiyah dengan kisah uh, Hasannya. Ketika Hasan jadi khalifah, Hasan mengundurkan diri gara-gara Muawiyah juga melantik dirinya sebagai khalifah di Bayat. Bukankah Nabi mengatakan jika kamu menemukan dua khalifah, bunuhlah yang kedua? Harusnya waktu itu yang dibunuh siapa? Muawiyah karena Hasan sudah lebih dulu di Bayat karena dia lebih pantas. Tetapi Hasan mengundurkan diri demi untuk tidak tidak mengacaukan barisan kaum muslimin tidak memecah Gimana gimana pun kisah tentang Muawiyah, Yazid dan yang lainnya Tilka ummatun qad khalat. Allah lebih tahu tentang mereka daripada kita. Ini hal terpahit yang bisa kita ucapkan kalau kita nggak bisa mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan menghakimi orang lain apalagi sahabat. Orang yang masih hidup di antara kita yang jelas-jelas punya aib aja nggak boleh kita hakimi, cobalah muhasabah hanya untuk diri sendiri saja. Kalau kita belajar sesuatu, itu untuk kita bukan untuk orang lain. Makanya Ketika Allah menawarkan kepada kita akhirat, ini lebih baik daripada Allah menawarkan dunia. Ampunan dosa. Siapa yang tidak butuh itu di dalam kuburnya? Karena perjalanan akhirat jauh lebih sulit daripada perjalanan di dunia. Sehingga bekal yang kita butuhkan untuk perjalanan itu jauh lebih banyak daripada bekal yang kita butuhkan untuk hidup di dunia. Lama ya akhir, perjalanan di akhirat itu dan kita tahu itu lama sekali. Dan lamanya itu ruhan wajah dan roh dan jasad, bukan mimpi. Mimpi lamanya Mungkin ketika kita bangun dari mimpi sudah hilang. Ini ruhan wajah sadar, Luka-lukanya itu berbekas. Seperti yang saya kisahkan ketika orang terakhir keluar dari api neraka di seluruh tubuhnya ada bekas api neraka. Ini semuanya berbekas. Bayangkan saja perjalanan akhirat yang dimulai dengan sakaratul maut. Ada yang kuat disiksa sehari saja dibakar hidup-hidup. Ini dibakar dalam keadaan ruhan wajah sadar di dalam kuburnya bukan sehari. Tidak mati-mati selama ratusan tahun. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya kurang lebih masih di atas 100 tahun lagi Allah alam. Imam Mahdi belum keluar, Nabi Isa belum turun, Dajjal belum keluar, ya Ya'juj Majuj apalagi, angin dari Yaman, dabbah dari negara Saudi, belum lagi nanti kejadian Al-Quran terhapus, Ka'bah dihancurkan, tidak ada orang mukmin satupun di muka bumi, masih berlalu masa-masa orang kafir yang jangan yang sangat jauh dari agama nggak mengenal Allah sama sekali ini lebih dari 100 tahun Allah alam tetapi ini lebih dari 100 tahun bayangkan kalau kita meninggal sekarang bahkan kita berada di dalam kubur menantinya kiamat itu lebih lama daripada kita di atas bumi itu baru fase pertama yang paling pendek di antara fase-fase berikutnya lebih dari 100 tahun dalam kubur di sebuah tempat yang gelap sendiri imma diazab atau imam mendapatkan rahmat dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang dirahmati. Amin. Makanya berlakulah hadis-hadis Nabi uh, irham man fil ar yarhamka man fis sana. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka engkau disayangi dari yang lain. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaran Allah kepada kita. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Siapa yang memudahkan jalan orang lain ke surga, Allah mudahkan jalannya ke surga. Apa yang kita tunggu? Bukankah kita ingin masuk surga? Maka ajak orang lain sebanyak-banyak mungkin untuk datang ke taman-taman surga yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu taman surga nanti di akhirat. Maka siapa yang mengajak orang lain ke surga, nanti malaikat yang akan memanggilnya ke surga. Wahai hamba Allah, Halumma, halumma ilayya, kesini kesini wahai hamba Allah, ini jalan ke surga. Saya dipanggil ke surga. Sedangkan yang lain mengatakan, Unzuruna naktabis min Tunggu kami, tunggu kami, kata yang lain di belakangnya. Apa kata malaikat? Keluar ke belakang kalian. Kalian ambil cahaya dari tempat yang lain. Tidak ada tempat bagi kalian di sini. Lalu dibuatlah tembok yang membatasi antara orang-orang ahli surga dengan ahli neraka. Sehingga ahli neraka berteriak-teriak di belakang tembok. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Kata orang-orang ahli surga, nam, ya. Kalian dulu bersama kami, akan tetapi kalian telah membohongi diri kalian sendiri dengan mengikuti hawa nafsu kalian dan tertipu oleh syaitan yang suka menipu. Halummu ilayya, halummu ya Abdullah, kesini wahai hamba Allah. Kenapa kita dipanggil ke surga? Karena selama di dunia kita mengajak dan memanggil orang lain untuk masuk ke taman-taman surga. Makin banyak yang kita ajak, makin banyak penduduk surga yang memanggil kita. Halumu, halumu ke sini. Ahlan wa sahlan, salaman, salaman. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'fima illa qilan salaman salama. Selamat, selamat. Bayangkan nama kita dikatakan Ya fulan, salaman, selamat, kamu adalah ahli surga. Tidak ada berita yang lebih menggembirakan kita pada hari itu. Siapa yang dapat ucapan ini? Orang yang ketika di dunia juga sering mengucapkan salaman, selamat. Ayo datang ke sini di dalam taman-taman surga. Kita butuh semua itu nanti di akhirat. kubur, menanti sangkakala pertama saja mungkin lebih dari 100 tahun. Sehingga orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia tidak terasa tiba-tiba dia mendengar suara sangkakala pertama. Sedangkan yang mendapatkan azab kubur, dia mengatakan, Ilahi, Robi akimisah, akimisah, ya Allah, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Kami sudah nggak tahan dengan azab kubur. Mereka pikir kiamat itu akan mengakhiri azab mereka, justru kiamat itu akan membawa mereka kepada azab yang lebih besar. Tapi mereka tidak menyadari, la syurun. Lalu setelah sekian ratus tahun, datanglah malaikat Ida waqatil waqi'ah. Datanglah malaikat la uqsimu biyawmil qiyamah. Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qalal insan manusia bingung ada apa ini kenapa seperti ini wa qalal al insanu ma laha yawma idin itu akhbaraha. Ini hari kiamat. Baru semuanya dihancurkan kecuali di akhirat, yaitu surga neraka dia tidak mengalami kiamat. dia mengalami kiamat hanya dunia saja. Surga tidak merasakan gempa kiamat walaupun satu skala Richter. Surga itu tempat yang sakinatun waqar, tenang dan sangat kokoh. Kiamat hanya terjadi di sini di dunia. Hancur. Maka kita menunggu dibangkitkan. Berapa lama? Lebih dari 50 ribu tahun. Sudah adakah pada mahsyar sekarang? Belum ada. Surga neraka sudah ada. pada mahsyar belum ada. Kenapa? Allah berfirman di akhir surat Ibrahim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika Allah mengganti bumi yang lama sekarang dengan bumi yang baru yaitu ardul mahsyar pada mahsyar. Allah hancurkan semuanya lalu Allah kumpulkan kembali menjadi bumi yang baru yang lebih besar Sebesar apa yang menampung jumlah malaikat, jin dan manusia? Tahukah kita berapa besarnya jin? Bahkan jin ada yang ukuran kepalanya saja bisa menutupi cahaya matahari. Dan itu dikumpulkan jumlah yang sangat banyak, yang jin itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia, dikumpulkan di Ardul Mahsyar. Mahsyar Earth. Earth itu dari bahasa Arab, Ard. Kemudian jadi bahasa Inggris, Earth. Dan kita menyebutnya padang mahsyar, Al-Qur'an menyebutnya Ardul Mahsyar mahsyar earth. Ini bumi mahsyar yang lebih besar, lebih luas. Dan kata Nabi, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, datar semuanya. Berapa lama butuh waktu untuk mengumpulkan kembali elemen-elemen ini sehingga menjadi bumi mahsyar dan matahari yang lebih besar dengan jarak yang lebih dekat? Lebih dari 50 hari. 6 hari, satu hari 50, 50 eh, ribu tahun, kali 6. Selama itulah orang diazab di dalam kubur. Atau selama itulah orang menunggu di dalam kuburnya, alam barzaknya. Setelah 50 ribu tahun lebih terkumpullah Abdul Mahsyar dan matahari yang baru, maka Allah menurunkan air hujan selama satu tahun tidak pernah berhenti. Turun air hujan, kata Allah, dari airlah kami ciptakan segala kehidupan. Maka dikumpulkanlah tulang belulang manusia di dalam Ardul Mahsyar seperti Allah mengumpulkannya di dalam rahim seorang ibu. Dikumpulkan kembali bahkan itu lebih mudah daripada penciptaan yang pertama. Itu disebut penciptaan yang kedua. Setelah dikumpulkan semua manusia sudah utuh lagi bahkan tidak dikhitan. Semua yang di, pernah dikhitan dikembalikan sampai seutuh-utuhnya. Rambutnya sepanjang-panjangnya semua yang pernah dia cukur dikembalikan. Setelah sempurna datang lagi malaikat kedua. Yauma yad'udda ila syai'in nukur. Datanglah malaikat da'i. Malaikat penyeru meniupkan sakakala kedua. Seketika itu juga Manusia bangkit dari kuburnya dalam keadaan telanjang dan tidak dikubur. Bahkan kalau kita dikuburkan satu kuburan dengan pasangan kita, ketika bangkit kita tidak akan melihat dan menoleh sekalipun kepada pasangan kita. Saking nukur, saking mengagetkannya hari itu. Yauma yafirrul mar'u min Hari ketika seorang lari dari saudaranya, wa ummi wa abihi dari ibunya dan ayahnya wa sahibatihi wa bani dari istrinya dan anaknya kulli imrin minhum yawma semua sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Aisyah bertanya ketika membaca ayat ini, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita hari itu?" Kata Rasulullah, "Arian, telanjangnya Aisyah." Kata Aisyah, "Aduhai betapa memalukan hari itu." "Ya Aisyah, Bagaimana kamu mengatakan memalukan sementara tidak ada yang peduli dengan orang lain? Kita dikuburkan, kita membeli lahan untuk pekuburan keluarga. Ya, kita melihatnya di dunia itu kuburan keluarga. Ketika dibangkitkan, kita tidak akan mengenal orang di sebelah kita. Ini belum hari yang saling mengenal. Nanti di pada masa kita akan kenal. Di mana dai malaikat itu memanggil kita? Malaikat itu memanggil kita Mimakanin korib dari sebuah tempat yang dekat. Apa itu tempat yang dekat? Kata ulama tafsir yaitu Palestina. Palestina adalah negeri kebangkitan. Di sanalah manusia akan dipanggil oleh malaikat untuk dikumpulkan di tempat perhisaban. Maka beruntunglah orang yang meninggalnya di negeri makanin korib. Kenapa kita bercita-cita Palestina itu negeri impian? itu harus menjadi journey penghidup, kehidupan kita yang terakhir, perjalanan terakhir kita. Bahkan Nabi mengatakan, la tashuddur rihal illa salat Dan yang ketiganya adalah Al-Aqsa, Palestina. Kita harus jadikan Palestina itu negeri terakhir yang akan kita tuju. Bukan sebagai seorang pelancong tetapi sebagai seorang pembebas. Yang membebaskan Al-Aqsa dari penjajahan orang-orang yang zalim Israel bukan Yahudi, karena Zionis itu bukan bentukan Yahudi. Zionis itu dibentuk dengan mengambil dan meminjam nama Yahudi. Sebetulnya kepentingan orang-orang penyembah setan. Bahkan ada orang Yahudi yang menentang Zionisme, tetapi banyak juga orang Yahudi yang mendukungnya karena kebodohan mereka. Ketika mereka dipanggil, dipanggil dari makan yang karib Palestina. Kata Allah seperti apa? Khusyan absaruhum. Manusia bangkit dari kuburnya seperti jamur di musim hujan. Semuanya duduk di atas kuburnya dan bertanya, Hari apa ini? Hari apa ini? Lalu mereka tertunduk pandangannya karena takut. Ya Allah, celaka hari ini, celaka hari ini. Khusyan absarum yakhrujuna minal ajdas. Dalam keadaan takut, mereka keluar dari kuburnya. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka seperti belalang yang berterbangan. Dipanggil oleh malaikat dari Ya ayuhan nas, ya ayuhal jin, wahai manusia, wahai jin, halummu ilayya. Kesini kalian semuanya, semuanya yakhrujuna minal ajdas Semuanya keluar serentak seperti belalang yang kita usik di tempat-tempat ilalang. Banyak belalang, tenang. Lalu datang seseorang anak kecil mengusiknya, terbang sekaligus begitulah keadaan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir. Muhti'ina ila dan di situ ada kita. Di antara belalang-belalang itu ada kita dengan ruhan wajah dan seperti yang sekarang ini. Kita yang kita yang sekarang ini bukan mimpi. Dan nama kita dipanggil dengan nama yang ada di sekarang di dunia. Semuanya berkumpul di sekeliling malaikat itu. Lalu saat itu berkata orang-orang kafir, wa yaqulul kafiruna هذا يوم 'asir. Aduh ini hari yang sangat melelahkan Ini akan jadi hari yang sangat berat Sama seperti ketika kita kemarin datang ke Ciwidey Dalam keadaan hujan deras Dan mungkin sebagian kita tidak membawa jas hujan Mungkin sebagian kita tidak membawa perlengkapan yang cukup Dan kita berkata di dalam hati kita masing-masing Ini akan menjadi hari yang sangat berat Padahal ini hanya ujian kecil Bagaimana dengan ujian di padang mahsyar yang perjalanannya beribu-ribu tahun, tapi kita nggak punya bekal karena kita selalu mengabaikan tawaran-tawaran Allah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Gak mau ya Allah. Hayya 'alal falah. Tidak mau ya Allah. Ala tuhibbuna an Allah lakum tidak mau ya Allah kita abaikan semua tawaran Allah hari itu akan berkata hadza yaumun asir aduhai celaka ya Allah kembalikan kami ke dunia tidak bisa kembali ke dunia lalu perjalanan akhirat di padang mahsyar pun dimulai kita melihat teman kita ada yang dipanggil kemudian diletakkan di atas mimbar cahaya lalu kita melihat teman kita yang lain ada yang dikumpulkan di bawah naungan Allah karena dia ahli masjid. Bukankah ada tujuh golongan yang dikumpulkan di bawah naungan Allah yang tidak akan kepanasan? Saya wahai malaikat saya, kamu tidak. Kemudian diusir. Pergi kamu dari sini. Jangan dekat-dekat dengan kami. Lalu kita mendekat lagi, diusir lagi oleh malaikat, ditarik kaki kita. Nauzubillah min dalik. Kita melihat sahabat kita. Alam nakum ma'akum saya saudara kamu, saya sahabat kamu. Ya, tetapi kamu telah membohongi diri kamu sendiri. Waktu itu kita sudah mulai mengenal satu persatu di antara orang-orang yang ada di situ mengenal orang yang dulunya kita kenal di dunia. Tadi kita tidak saling kenal. Ada adegan yang nanti kita akan saling kenal, bahkan bisa saling menolong atau justru bisa saling mencelakai. Ada yang dipanggil oleh Allah ke sini ke atas mimbar-mimbar cahaya dipakaikan mahkota siapa mereka? Ya hamilal Quran. Qad Rahman. Ini para hamilal Quran, para pembawa ada yang dikhususkan dalam golongan-golongan yang mukar rabun. Siapa mereka? Orang yang menghabiskan sebagian besar malamnya untuk menangis karena takut kepada Allah. Dan berbagai macam kejadian. Pada masa. Tapi tahukah kita? Ada orang yang kita cari-cari di mana mereka? Di mana mereka? Kok tidak ada di masyar. Kita tanya kepada mereka, tidak ada di masyar. Di mana mereka? Mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisap. Mereka tidak ada di masyar. Ketika kita dalam keadaan gaduh di padang masyar, kita cari seorang di antara ribuan orang yang kita kenal, satu orang mungkin karena ini jumlahnya sangat sedikit. Di mana fulan? Di mana fulan? Dia sudah di surga. Ribuan tahun lebih duluan masuk surga daripada yang lainnya. Kenapa? Dia orang yang masuk surga min ghairi hisab wala azab. Tidak dihisab, tidak diazab. Langsung masuk surga. Lalu berjalanlah orang menuju Allah. Ada yang dihisab dalam sebuah ruangan yang tertutup. Tutupnya adalah cahaya-cahaya dipanggil Fulan bin Fulan dipanggil oleh malaikat masuk dia ke dalam ruangan itu Allah membukakan semua aibnya sampai dia mau bunuh diri lagi karena dia malu lalu Allah mengatakan tenang wahai hambaku tidak ada yang tahu aib ini ya Allah aib sebanyak ini tidak ada yang tahu bukankah manusia itu banyak apakah mereka tidak melihat saya aku tutupi aibmu karena dulu di dunia kamu menutupi aib saudaramu makanya kata Nabi ada hisab yang sifatnya tertutup karena orang yang suka menutup aib saudaranya di dunia Terus sampai akhirnya satu persatu mulai ujian terakhir melewati sirat. Tahukah kita sepanjang apa sirat? Sirat itu membentang dari padang mahsyar sampai ke surga. Tahukah jarak antara dunia ke surga? Lebih jauh daripada jarak antara bumi dengan planet-planet yang lain bahkan dengan galaksi yang lain dan kita tahu jarak itu dengan ditempuh cahaya saja begitu lamanya. Sirat itu panjang sekali yang menghubungkan pada mahsyar kepada surga dan di tengah-tengahnya ada neraka jahanam. Ada yang melalui pada sirat itu para ambia Melaluinya sekali bark seperti cahaya yang buruk. Barkun, burakun, cepat sekali yang naik ke langit seperti Nabi naik ke langit itu dalam waktu sekejap mata saja sudah melewati sirat sampai di sana para nabi berdiri dan memanggil umatnya ke sini kalian ketika umatnya berjalan tertatih-tatih Nabi itu akan mengatakan Allahumma salim salim Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan dia, selamatkan dia Ada yang di belakangnya melewati sirat seperti rih sorsor, seperti angin yang kencang. Ada yang melewati sirat seperti rakib, seperti orang yang mengendarai kuda. Ada yang melewati sirat seperti masih orang yang berjalan dan yang paling parah ada yang melintasi sirat itu seperti orang yang merangkak. Lalu dia ditarik oleh kail kalian neraka jahanam. Dan ini perjalanan yang cukup panjang. Kita butuh syafaat, pertolongan, ampunan dosa dan seterusnya. Makanya Abu Bakar mengatakan, Bala, tentu ya Allah butuh sekali. Padahal Abu Bakar ini termasuk salah satu yang dijamin surga. Lalu siapa kita untuk tidak butuh ampunan Allah sehingga tidak mau memberikan maaf kepada saudara kita? Mudah-mudahan kita lebih lapang sekarang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Asal melihat ada suatu gangguan, maka yakinlah itu adalah peluang dihapuskan dosa. Dan Nabi bersabda, "Al-mu'minul ladzi uh, yukhallitun nas wa yasbir ala adahum khairun mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan bersahabat atas uh, gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan uh, ujian mereka. Jadi kalau kita bergaul, kita harus sabar dengan gangguan dan kekurangannya. Tapi itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul, uslah sendiri dan dia tidak sabar dengan gangguan orang lain. Maka bersabarlah ikhwah Jangan jangankan orang di luar masjid ini, yang di dalam masjid ini saja kita sama-sama manusia. Saya pasti akan sesekali mungkin menjengkelkan atau menyakiti perasaan antum dan juga sebaliknya, maka disitulah peluang siapa yang ingin lebih dulu masuk surga, dia yang datang lebih dulu untuk mendamaikan antara orang yang bertikai. Mudah-mudahan ini menyemangati kita dalam hablum minallah wa hablum minannas sehingga kita melangkah bersama menuju surga Allah Subhanahu wa taala.